InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki bab yang ke-37 Kemudian insyaAllah kita akan lanjutkan bab yang ke-38 Ini adalah dua bab Yang akan menjelaskan kepada kita insyaAllah ta'ala suatu peringatan agar kita berhati-hati jangan sampai kita menuhankan guru-guru kita para ulama para talabatul ilm demikian pula pembesar-pembesar kita yaitu para pemimpin atau pemerintah ini diantara kandungan penting yang terdapat di dalam dua bab ini. Juga insyaallah taala ada penjelasan tentang kewajiban berhukum dengan syariat Allah dan kewajiban ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan larangan mengada-ada di dalam agama serta larangan tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir di dalam hukum-hukum. Demikian pula ada kandungan penjelasan tentang perbedaan antara ahlus sunnah dan khawarij di dalam menghukumi orang yang berhukum dengan selain hukum Islam. Ini secara garis besar kandungan dua bab yang akan kita pelajari insyaallah taala dan ini termasuk pembahasan yang sangat penting di dalam tauhid. Karena betapa banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Orang yang sudah melakukan syirik di dalam permasalahan ini. Demikian pula ada penyimpangan dari sisi yang lain. Menuduh orang telah musyrik atau kafir karena salah memahami, salah menempatkan hukum yang sesungguhnya. Jadi penting untuk kita pahami dengan baik agar kita selamat dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Baik. Berkata Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Kitab Tauhid babu man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu au tahlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban bab barang siapa yang mentaati para ulama dan umara' pemerintah di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan maka sungguh berarti dia telah menjadikan para ulama dan umara tersebut sebagai rob-rob atau sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah ini adalah salah satu bentuk kesyirikan yang banyak terjerumus padanya manusia tanpa mereka sadari bahwasanya mereka telah menjadikan ulama mereka atau guru mereka atau pemimpin mereka sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Atau sebaliknya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia mengharamkan. Barang siapa yang mentaati ulama dan umara di dalam perkara ini, maka sama saja dia telah menjadikan para ulama dan umara tersebut sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala atau dengan kata lain telah menuhankan mereka. Sebagaimana insyaallah taala akan datang dalil-dalil yang menjelaskan hal tersebut. Baik. Dan ini adalah salah satu bentuk kekufuran dan kesyirikan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah supaya dapat dipahami secara lebih uh, mencakup maka bab ini demikian pula bab setelahnya dua bab ini pada hakikatnya berbicara tentang al-hukmu bighairi ma anzalallah hukum orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Apa hukum bagi mereka? Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah atau hukum yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Nah, di dalam memahami ayat ini, ada dua golongan besar yang memahami ayat ini yang satu benar, yang satunya menyimpang. Yang menyimpang adalah golongan khawarij. Mereka tafsirkan makna kekafiran di situ adalah murtad keluar dari Islam atau kufur akbar yaitu tentang orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Mereka katakan dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kufur akbar. Adapun ahlus sunnah, dan ini golongan yang benar, yang memahami dengan pemahaman yang benar, bahwasannya kekufuran yang dimaksud adalah kufur asgar kufur kecil yaitu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dari mana kita mendapatkan penafsiran ini? Khawarij mendapatkannya dari generasi Khawarij yang pertama. Demikian pula Ahlus Sunnah. Mendapati dan memahami penafsiran ini dari generasi awal Ahlus Sunnah. Yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sebagaimana yang diriwayatkan dalam banyak riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa kekufuran yang dimaksudkan di situ yaitu kufurnya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufur asgar. Kufur kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Walaupun ayat tersebut sebetulnya turun tentang kufur akbar. Nah ini dia. Pentingnya kita memahami, pentingnya kita memahami ayat sesuai dengan pemahaman salaf, pemahaman para sahabat. Walaupun ayat tersebut, لَمْ lam yahkum bima اللَّهِ faulaika هُمُ kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ayat ini turun tentang kufur akbar. Tetapi kufur akbar di sini adalah kufur akbarnya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ini sebab turunnya ayat tersebut menerangkan tentang kekufurannya Yahudi dan Nasrani. Yaitu pada dasarnya mereka memang sudah memiliki kekufuran pada asal akidah mereka. Nah, ketika ayat ini dihukumkan kepada kaum muslimin, maka menjadi kufur asgar sebagaimana yang dipahami para sahabat. Disinilah titik perbedaan penting antara ahlus sunnah dengan kelompok-kelompok sesat. Terutama dengan khawarij. Ya, Kita memahami tidak sesuai pemahaman kita sendiri atau kelompok manapun atau tokoh siapapun tetapi dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah ahlu sunnah meyakini orang yang berhukum dengan selain hukum Allah bisa saja terjatuh pada kekufuran besar. Inilah yang menjadi pembahasan kita. Iya. Kapan itu? Apabila dia terjatuh dalam satu dari tiga perkara. Nah ini, yang harus selalu kita ingat. Dasarnya dia adalah kufur asgar, kufur kecil. Namun dia menjadi kufur besar apabila dia terjerumus dalam satu dari tiga perkara. Yang pertama adalah dia menyamakan selain hukum Allah dengan hukum Allah. Hukum buatan manusia misalkan, hukum yang dihasilkan dari musyawarah mufakatnya DPR, MPR misalkan, dia katakan kedudukannya sama dengan Al-Quran dan Sunnah. Atau kedudukannya sama dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya, Apakah dia pemerintah ataukah dia rakyat biasa sama saja. Tidak ada bedanya. Kemudian yang kedua, yang kedua lebih parah lagi. Dia anggap hukum selain hukum Islam itu lebih baik daripada hukum Islam atau lebih cocok di satu negeri di negeri kita misalkan dia dia berpendapat lebih cocok hukum peninggalan Belanda ya yang namanya apa itu KUHP kasih uang habis perkara ya atau ujung-ujungnya duit itu ya hukum peninggalan Belanda dia anggap lebih baik nah ini lebih parah lagi nah yang pertama dan kedua ini akan datang pembahasannya pada bab selanjutnya sekarang yang ketiga, inilah pembahasan bab ini. Yaitu, dia menghalalkan suatu hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Al-istihlal namanya. Inilah pembahasan bab ini. Ini penjelasan detailnya, globalnya, supaya kita dapat memahami bab ini lebih detail. Baik. Jadi, Demikian, ahlus sunnah meyakini orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, sebagaimana yang diajarkan para sahabat, bahwasannya dia tidak melakukan kufur akbar, kecuali dia terjerumus dalam satu dari tiga perkara ini. Nah, nah ini kita mulai dari yang ketiga, bukan dari yang pertama. Yaitu, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Iya. Atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Inilah yang dimaksud oleh Syekh di dalam penyebutan bab ini. Perhatikan apa kata Syekh? Bab ini adalah bab barang siapa mentaati ulama dan umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalamkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini ulama memberikan rincian. Kapan orang yang taat kepada ulama dan umara di dalam mengharamkan yang halal atau sebaliknya menghalalkan yang haram itu dikafirkan dan kapan tidak dikafirkan. Ini ada rinciannya. Ada rinciannya. Baik. Rincian yang pertama apabila dia telah mengetahui apabila dia telah mengetahui yang dihalalkan tersebut adalah haram. Dia telah tahu yang dihalalkan tersebut adalah haram. Atau yang diharamkan tersebut adalah halal. Dia sudah tahu. Contohnya, diharamkannya khamar. Kemudian gurunya bilang halal. Ya kamu kan sudah sampai derajat hakikat. Ya. Zikirnya sudah mantap. Sudah halal itu. Dan yang semisalnya. Padahal dia tahu di dalam Al-Qur'an diharamkan. Di dalam Al-Qur'an diharamkan. ya. Tetapi karena mengikuti gurunya, mengikuti gurunya, gurunya mengatakan halal, dia rubah keyakinannya, dia halalkan. Maka ini kufur akbar, murtad keluar dari Islam. Iya. Atau dia mentaati pemerintah. Pemerintah melegalkan khamar. Pemerintah melegalkan khamar. Nah ini, yang melegalkan khamar ini, dilihat dulu apa dasar pelegalannya kalau dasarnya karena dia merubah keyakinan, khamar ini halal. Khamar ini halal. Padahal dia sudah tahu haram. Maka dia kafir. Ya. Yang pemerintah yang melegalkannya kafir. Yang mentaati pemerintah juga kafir. Kalau dia sudah tahu itu tadinya haram. Kemudian demi taat kepada pemerintah, dia juga ikut menghalalkan. Ini kafir. Iya. Bedakan. Misalkan pemerintah melegalkan khamar karena apa? Iya, kita butuh pemasukan, rakyat butuh kerja, dan sebagainya. Alasan-alasan bukan karena dia menghalalkan. Dia tahu ini sebetulnya haram, ya kita sadar kita sudah salah. Tapi bagaimana lagi? Nah ini syaitan, ya, tipuan syaitan. Nah ini tidak sampai pada kekufuran. Yang menetapkan maupun yang mentaatinya. Tidak sampai pada kekufuran. Jadi ini rincian yang pertama. Jadi rincian yang kedua, dia mentaati tapi tetap meyakini yang halal itu halal, yang haram itu haram. Iya. Dia taat misalkan kepada pemerintah yang membuat aturan dalam pekerjaannya dengan transaksi riba. Naudzubillah, Ya, padahal dia bisa keluar, bisa cari kerja lain. Tapi dia taat begitu saja kepada pemerintah. Walaupun dia sadar itu haram. Ya. Dan dia meyakini haram, dia tidak rubah keyakinannya. Hanya dia kerja di situ dengan alasan gajinya besar lah, Macam-macam alasannya. Bukan karena dia meyakini itu halal. Maka ini tidak sampai dikafirkan. Tidak sampai dikafirkan. Berbeda dengan khawarij. Khawarij itu nggak ada perincian seperti ini. Ketika mereka melihat orang melakukan maksiat, maka mereka langsung berkesimpulan berarti dia menghalalkan. Berarti dia menghalalkan. Oleh karena itu, menghalalkan yang dimaksudkan di sini adalah dengan hati. Demikian pula mengharamkan yang halal. Maksudnya adalah dengan hati, dengan keyakinan. Inilah yang dimaksud oleh para ulama dengan istilah kufur i'tiqadi dan kufur amali. Kalau dia kufurnya i'tiqadi, yaitu keyakinan, ini seperti yang disebutkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala muhaddisul asr di dalam kitabnya silsilah al ahadith as sahihah beliau menyebutkan masalah ini kapan dia menjadi kufur besar kalau dia menjadi kufur i'tiqadi dia yakin yang tadinya halal dia yakin sudah jadi haram karena apa karena gurunya menetapkan atau pemerintahnya menetapkan ini orang yang taat apalagi guru dan pemerintahnya itu sendiri. ya. Nah ini. Kalau dia kufur amali, dia mentaati minum khamar karena disuruh oleh gurunya misalkan, atau ditetapkan dibolehkan oleh pemerintahnya, namun dia tetap yakin. Dalam keyakinannya dia tetap meyakini itu adalah haram. Maka ini disebut kufur amali dan itu termasuk kategori kufur asgar, kufur kecil. Iya. Nah, jadi yang dimaksud kufur i'tiqadi di sini adalah memang kufur akbar. Sedangkan kufur amali yang dalam permasalahan ini adalah kufur asgar. Makanya ini adalah bantahan terhadap syubhat orang-orang khawarij. Karena pembagian ini, karena pembagian ini mereka katakan ahlus sunnah itu adalah murjiah. Sehingga ada istilah mereka salafi murjiah. Atau salafi maz'um kata mereka. Itu banyak ya di internet. Gampang ini didapatkan eh, tuduhan-tuduhan mereka. Iya. Karena apa kata mereka? Menurut mereka, karena tidak mengkafirkan orang yang mengamalkan kekafiran. Yang disebut kufur amali. Maka apa jawaban kita? Kita jawab, karena memang kufur amali yang dimaksudkan di situ bukan kufur akbar. Itu jawabannya. Dipahami ya? Iya. Ini banyak. Kalau antum buka internet, umumnya, umumnya ini yang akan mereka gelari kepada ahlus sunnah. Kata mereka, ahlus sunnah yang sekarang itu hakikatnya murjiah. Atau salafi murjiah kata mereka. Salafi maz'um, salafi murji. Iya. Kenapa? Alasannya apa? Karena tidak mengkafirkan orang yang melakukan kufur amali. Murjiah itu kan kalau dia melakukan amalan kebaikan nggak bertambah imannya. Kalau dia melakukan amalan kekufuran atau kemaksiatan nggak berkurang imannya, nggak akan hilang imannya. Itu murjiah. Nah, mereka mengira tidak mengkafirkan kufur amali di sini sama dengan murjiah, padahal tidak. Karena memang karena memang kufur amali yang dimaksudkan di sini itu bukan kufur akbar, tetapi kufur asgar. Iya, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ahlu sunnah tetap mengatakan imannya berkurang. Imannya berkurang bahkan dalam keadaan genting, bahaya. Imannya bisa hilang. Tidak lama lagi dia terjerumus dalam kufur akbar. Iya. Nah ini, dua jawaban terhadap Eh, apa namanya tuduhan tersebut. Baik. Jadi ini dua rincian. Rincian yang pertama, kalau dia yakini dengan hati bahwa kemaksiatan tersebut sudah halal atau sebaliknya yang halal itu menjadi haram, maka ketaatannya kepada ulama dan umara menjadi syirik, menjadi kufur akbar. Ini namanya syirik di dalam ketaatan, syirku ta'ah. Iya. Syirik di dalam ketaatan. Dan hakikat ibadah adalah ketaatan. Baik. Tetapi kalau dia mentaati pemimpinnya, gurunya untuk berbuat dosa, namun dia masih yakin itu adalah dosa, maka dia tidak sampai dikafirkan. Iya. Jadi kalau orang yang mentaati gurunya atau mentaati pemimpinnya di dalam mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dia dikafirkan. Apalagi yang melakukannya. Maksudnya, ulamanya dan pemerintahnya itu sendiri. Kecuali dia seorang mujtahid, dia seorang mujtahid, dan dia melakukannya tanpa sengaja. Dia mengira itu sesuatu yang benar, padahal menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia tidak dikafirkan. Baik. Jadi inilah apa namanya pengantar untuk memahami bab ini secara garis besarnya. Kita masuk pembahasan dalil-dalil di dalam bab ini. Qala rahimahullah wa qala Ibnu Abbas berkata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah yushiku an tanzila alaikum hijaratum minas sama'i. Hampir-hampir hampir-hampir turun kepada kalian hujan batu dari langit. Akulu. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Karena aku berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Namun kalian berkata yakni untuk membantah dengan Abu Bakar berkata dan Umar berkata." Inilah dalil yang pertama di dalam bab ini, yaitu sebuah asar yang sahih dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala Maksud asar ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala memperingatkan sebagian orang yang ada di masanya. Ini subhanallah di masa para sahabat atau di akhir-akhir masa para sahabat. Ketika beliau menyampaikan kepada mereka dalam hal ini di dalam masalah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata hukumnya ini dan itu. Tiba-tiba ada sebagian orang mengatakan tapi Abu Bakar mengatakan begini. Tapi Umar mengatakan begitu. Nah ini, mereka bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah sangat marah dan beliau memperingatkan kepada mereka, hampir-hampir kalian ditimpa dengan hujan batu. Kenapa? Karena mereka menentang wahyu. Mereka membantah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun coba kita perhatikan dengan siapa mereka membantah ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata mereka bantah dengan ucapan seorang wali yang paling tinggi kedudukannya. Siapa wali yang paling tinggi kedudukannya dalam umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar. Kemudian Umar. Sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Wali yang paling tinggi kedudukannya di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian yang kedua Umar. Iya. Tetapi bersamaan dengan itu tidak dibenarkan kita menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berpegangan kepada ucapan Abu Bakar dan ucapan Umar. Apalagi para wali yang derajatnya lebih rendah apalagi yang dianggap wali padahal musuh Allah ya walinya syaitan naudzubillah padahal Abu Bakar itu demikian pula Umar banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang mereka di antaranya dalam riwayat Muslim Iyuti'u Abu Bakar wa Umar yarshudu andaikan mereka taat kepada Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Demikian pula sabda beliau, "Iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Ikutilah dua orang setep, sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Demikian pula dalam hadis yang masyhur, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin sepeninggalku. Pegang erat-erat sunnah itu dan gigit dengan gigi geraham kalian. Abu Bakar dan Umar termasuk al-khulafa'ur rasyidin yang terbaik. Bersamaan dengan itu, tidak dibenarkan kita berpegang kepada ucapan Abu Bakar dan ucapan Umar apabila bertentangan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Apabila ada, kalaupun ada tentunya bukan karena kesengajaan. Iya. Karena Abu Bakar dan Umar tidak maksum. Bisa saja mereka tidak mendengarkan satu dua hadis. Meskipun pada umumnya seluruh hadis telah mereka dengarkan mereka tahu hukumnya. Tetapi mungkin saja karena mereka manusia biasa terjerumus dalam kesalahan, salah dalam berijtihad, mereka belum mendengarkan hadisnya atau hukumnya dari Rasulullah SAW secara langsung sehingga mereka salah di dalam menetapkan hukum. Jadi nggak bisa kita kemudian mengatakan terhadap orang yang menyampaikan kepada kita misalkan di dalam masalah ini Allah berfirman di dalam masalah ini Rasulullah SAW bersabda nggak boleh kita katakan tapi guru saya bilang bukan seperti itu nggak boleh itu namanya kita menuhankan guru kita. Tapi ustaz saya bilang begini, padahal sudah jelas yang dia sampaikan adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelajaran yang bisa kita petik dari asar yang mulia ini kata Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala yang pertama adalah kewajiban untuk selalu mengedepankan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap ucapan siapapun. Iya. Seperti juga kata Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil, bisa ditolak ucapannya. Ini manhaj ahlu sunnah. Setiap orang ucapannya bisa diambil, bisa ditolak. Kecuali siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Tapi kok ada orang yang mengaku ahlu sunnah. Seakan-akan ucapan syekhnya, ucapan gurunya. Sudah seperti wahyu. Siapa yang menyelisihinya, dia musuhi. Padahal yang menyelisihinya juga mengikuti bimbingan para ulama yang lain. Bimbingan syekh yang lain. Tetapi subhanallah, ternyata yang menyelisihi pendapat gurunya Bukan hanya dia salahkan, dia musuhi, bahkan bukan hanya musuhi. Dia perlakukan melebihi perlakuannya terhadap ahlul bid'ah. Tapi kalau ditanya apakah dia masih ahlus sunnah? Masih ahlus sunnah. Tapi dia perlakukan seperti dia memperlakukan ahlul bid'ah bahkan lebih. Aneh. Iya. Tidak ada dalam keyakinan ahlus sunnah seperti itu. Padahal kita sering mencela orang kita sering mencela orang karena apa? Ta'assub kepada Imam Syafi'i. Ya. Dan kita semuanya sepakat. Imam Syafi'i rahimahullah, ulama besar, ulama yang begitu luas lautan ilmunya. Tetapi nggak bisa kita terima begitu saja semua pendapat beliau. Sepakat kita. Ya. Namun kenyataannya ketika mereka mendengarkan fatwa gurunya, ucapan gurunya, ya, seakan-akan ulama hanya punya satu pendapat itu saja. Tidak ada pendapat yang lain. Dan semua orang yang berbeda harus disalahkan dan bukan hanya disalahkan. Harus dimusuhi bahkan dianggap keluar dari ahlus sunnah. Atau diperlakukan lebih daripada ahlul bid'ah walaupun masih dianggap sebagai ahlus sunnah. Ini manhaj yang aneh. Makanya diperingatkan para ulama ada bid'ah baru yaitu loyal kepada sebagian ulama dan memusuhi sebagian ulama dan pengikut-pengikut ulama tersebut atau yang mengikuti pendapat ulama tersebut karena tidak sesuai dengan pendapat guru mereka, syekh mereka atau yang mereka pegangi pendapatnya. Ini bid'ah baru. Iya loyal pada sebagian ulama dan memusuhi sebagian ulama. Ini tidak dikenal oleh ahlus sunnah dari masa ke masa. Ahlus sunnah itu, ahlus sunnah di antara sifat utama mereka, ciri utama mereka adalah memuliakan para ulama, menghormati para ulama. Ini sifat ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah adalah orang yang paling mengerti kedudukan ulama. Sebagaimana Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat ya, derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li 'alimina haqqahu." Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami, yang muda di antara kami, dan tidak menghormati yang tua di antara kami, dan tidak mengetahui haknya seorang alim di antara kami. Iya. Ahlu sunnah mungkin saja mengkritik pendapat sebagian ulama yang dia lihat salah. Tetapi ahlu sunnah tidak akan merendahkan ulama tersebut. Sekarang sudah nggak ada bedanya antara kritik dan perendahan. Iya. Saya akan kalau dia mengkritik, kalau ulama bersalah, harus direndahkan serendah-rendahnya. Dan yang mengikuti ulama tersebut, walaupun dalam masalah yang padanya boleh ada perbedaan pendapat, ijtihadiyah harus disalahkan. Nah ini, ini penyimpangan, kesesatan yang baru muncul pada sebagian orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah. Adapun ahlul bid'ah, ciri utama mereka, ciri mereka yang paling besar diantaranya apa? Merendahkan, mencaci, mencerca para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Sebagaimana dikatakan Imam As-Sabuni rahimahullahu taala wa alamatul bid'ah ala ahliha badiyah zahirah tanda-tanda bid'ah pada ahlul bid'ah itu jelas, nampak sekali. Ini pentingnya kita menuntut ilmu. Supaya kita bisa mengenal ini ahlus sunnah dan ini ahlul bid'ah. Dari mana kita kenal? Dari tanda-tandanya. Kata beliau, tandanya yang paling jelas adalah permusuhan mereka, perendakan, perendahan mereka, dan peremehan mereka terhadap para ulama, para pembawa hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, entahlah yang merendahkan para ulama itu dan melakukannya terus-menerus bahkan sebagian adalah guru-guru mereka masih pantaskah disebut sebagai ahlus sunnah atau lebih pantas disebut sebagai ahlul bid'ah karena betapa samanya akhlak mereka dan sikap mereka, manhaj mereka dengan ahlul bid'ah tersebut. Baik, ini pelajaran yang pertama. Tidak ada satu ucapan manusia pun yang diterima secara mutlak tanpa boleh dikritik, tanpa boleh disalahkan kecuali Rasulullah SAW. Iya. Ini sebetulnya ahlu sunnah semuanya paham. Tetapi dalam prakteknya kadang seperti itu. Uh, ucapan atau fatwa sebagian tokoh, sebagian ulama, sebagian masyayikh dianggap itu mutlak, gak mungkin salah. Ini pada prakteknya. Iya. Pelajaran yang kedua kata Syekh bahwasannya menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengakibatkan hukuman atau azab Allah terhadap orang yang melakukannya. Iya. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik adalah peringatan dari taklid buta dan ta'assub kepada mazhab tertentu, fanatisme ya taklid buta ikut-ikutan tanpa mengetahui dalil dan ta'assub iya baik ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari dalil yang pertama kita masuk dalil yang berikutnya wa Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala berkata Imam Ahmad bin Hanbal semoga Allah merahmati beliau Ajib tuli qaumin araful isnada wa sihhatahu aku heran terhadap orang atau satu kaum yang mengetahui isnad dan kesahihannya. Dia tahu sanatnya serta kesahihannya. Yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Namun mereka berpegang kepada pendapat Sufyan. Maksudnya mereka mengetahui hadis tetapi masih taklid kepada Sufyan. Sufyan adalah Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id As-Sauri, imam besar, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala yakul. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُنَ an amrihi أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Di dalam surat An-Nur ayat ke-64, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Maka hendaklah takut. Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Atadrimal fitnah?" Apakah kamu tahu apa itu fitnah? Fitnah yang dimaksudkan dalam surat An-Nur ayat ke-64 ini. Al-fitnatu syirku. Kata beliau rahimahullah, fitnah di sini adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay fi qalbihi syai'un min az-zaygi fayahlik. Bisa jadi seseorang itu kata beliau apabila dia sudah berani menolak sebagian dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka muncul di dalam hatinya kesesatan, lalu dia binasa karena kesesatan tersebut. Iya. Jadi puncaknya dia akan sampai pada kesyirikan. Baik. Asar yang mulia ini adalah peringatan dari Imam Ahmad rahimahullah bahwasannya kalau kita mengetahui satu hadis sahih maka berpegang teguhlah dengannya. Walaupun ada imam besar seperti Imam Sufyan as sauri Ini imam besar ahlu Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau misalkan beliau berpendapat yang pendapatnya bertentangan dengan hadis tersebut, nggak boleh kita ikuti. Nggak boleh kita ikuti. Kalau kita ikuti, maka kita salah. Salah besar. Dan kita termasuk di dalam orang-orang yang terancam yang Allah ancam dalam surat An-Nur ayat ke-63. Apa ancaman Allah terhadap siapa? Terhadap orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam dengan dua ancaman. Yang pertama adalah fitnah. Fitnah Maknanya sudah dijelaskan oleh Imam Ahmad. Dan maksud penjelasan beliau adalah contoh. Fitnah itu artinya kesesatan. Ini maknanya secara umum. Dan puncak kesesatan adalah syirik. Artinya, orang yang berani menyelesihi perintah Rasul atau ucapan Rasul. Kenapa? Karena ikut pendapat gurunya misalkan atau ulama fulan. Padahal sudah jelas baginya Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah akan berikan azab kepadanya, yaitu Allah sesatkan. Naudzubillah. Iya. Sama dengan firman Allah, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Dalam surat As-Saff ayat kelima. Tatkala mereka berpaling, maka Allah jadikan hati mereka berpaling. Ini azab yang pertama. Kalau kita dapati satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas bagi kita, kita masih bantah kita tinggalkan, maka inilah azab yang Allah akan timpakan kepada kita naudzubillah. Kemudian yang kedua, azab yang akan menimpa badan kita yaitu azab yang sangat pedih. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari dari ayat ini atau dari asar ini, yang pertama kata Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah diharamkannya taklid ikut-ikutan bagi orang yang mengetahui dalil dan cara berdalil. Nah ini. Ini yang harus kita perhatikan di dalam menuntut ilmu. Pertama, mengetahui dalil. Yang kedua, mengetahui cara berdalil. Inilah yang kita sangat membutuhkan bimbingan para ulama. Iya. Bagi siapa yang mengetahuinya, ya, dan kadang Cara berdalil itu mudah sekali karena ayatnya sudah begitu jelas. Ya. Hadisnya sudah begitu jelas, langsung dapat dipahami. Langsung dapat dipahami. Ya. Misalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan apa yang diharamkan Disebutkan di situ empat yang haram. Pertama, perzinahan. Yang kedua, sutera. Bagi laki-laki diharamkan. Yang ketiga, khamar. Yang keempat, alat-alat musik. Maka hadis ini dengan mudah dapat kita pahami berarti alat-alat musik itu haram. Sudah jelas. Nggak boleh kemudian kita mengatakan tapi guru saya bilang bagus berdakwah dengan musik misalkan. Ya. Tapi Syekh Fulan dia kan kiai. Dia kan haji misalkan. Dan bahkan terbukti berhasil dakwanya. Contoh, nggak boleh. Kita membantah ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan macam-macam alasan seperti itu. Kalau kita melakukannya, naudzubillah, Allah akan menimpakan kesesatan di dalam hati kita, kemudian disusul dengan azab yang pedih untuk tubuh kita. Naudzubillah. Iya. Ini yang dituntut dan dididik terhadap seorang muslim. Gak boleh ucapan siapapun dipertentangkan dengan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Baik. Pelajaran yang kedua, kata Syekh, bolehnya taklid bagi siapa yang tidak mengetahui dalil maka dia boleh boleh taklid terhadap orang yang dia percaya ilmu dan ketakwaannya dari kalangan para ulama. Iya. Dia harus tahu ini seorang yang berilmu dan bertakwa, ini yang pantas saya ikuti. Itu kewajibannya. Kalau dia tidak mampu mengetahui dalil, tapi kalau dia mampu belajar, apalagi Allah berikan kemudahan untuk belajar, ya. Saat orang-orang lain sibuk bekerja di kantor, sibuk dengan kesibukan-kesibukan duniawi, subhanallah. Ternyata sebagian orang Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk belajar, bersamaan dengan itu Allah limpahkan kepadanya rizki, maka tidak sepatutnya dia untuk malas belajar dan kemudian taklid begitu saja ikut-ikutan. Maka yang seperti ini bukan orang yang diberikan apa namanya keringanan untuk taklid. Taklid itu kata para ulama ibaratnya seekor atau daging babi yang kita sudah nggak punya makanan lain kecuali itu. Jadi terpaksa. Iya. Itu namanya taklid yang dibolehkan. Baik. Kita masuk dalil yang berikutnya qala rahimahullah an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim. Adi bin Hatim At-Ta'i sahabat yang terkenal beliau adalah seorang sahabat yang dulunya adalah seorang Nasrani. Seorang yang beragama Kristen. Ya. Dan di sini ada pelajaran yang sangat besar bagi umat Kristen khususnya di bulan ini mereka memperingati hari kelahiran Tuhan. Mestinya mereka sadar kalau lahir berarti sama dengan kita juga lahir manusia biasa bukan Tuhan. Nah, dalam biografi atau kisah hidup sahabat yang mulia ini ada pelajaran bagi orang-orang Kristen. Beliau sahabat Ali bin Hatim, demikian pula sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Adalah orang Nasrani yang dulunya sangat taat. Justru karena mereka taat kepada Allah, taat kepada Nabi Isa alaihissalam, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka masuk Islam. Sebab Nabi Isa sudah berpesan, "Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di Ahmad. Aku sebagai pemberi kabar gembira akan datang seorang rasul setelahku namanya adalah Ahmad. Itu nama lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat yang mulia Salman Al-Farisi sudah menunggu jauh hari akan datangnya sang nabi tersebut. Demikian pula Adi bin Hatim ketika beliau mengetahui dengan jelas bahwa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan yang dibawa oleh Nabi Isa, maka beliau masuk Islam. Inilah diantara kisah beliau. Bagaimana beliau memahami ajaran Islam dengan adanya sisa-sisa ajaran Nasrani dalam diri beliau. Kemudian dibersihkan oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam Iya annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah. Bahwasanya beliau, sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan mereka menjadikan Ah, ah, mereka menjadikan para ulama mereka dan ahli ibadah atau pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah atau sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini ayat terdapat dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat mereka mereka di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi menjadikan ulama mereka. Sedangkan Nasrani menjadikan ahli ibadah mereka atau pendeta mereka sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Fakultulahu, maka aku kata Adi bin Hatib berkata kepada Nabi saw. Inna lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami enggak menyembah pendeta kami. Kami tidak menyembah ulama dan ahli ibadah kami. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, "Alaisa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunah?" Bukankah para pendeta kalian, ahli ibadah kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun turut atau ikut serta mengharamkannya. Wa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna dan sebaliknya para pendeta kalian menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Kalian pun ikut menghalalkannya. Fakultu bala. Maka kata, kata Adi bin Hatim, iya. Itu yang kami lakukan. Qala fatilka ibadatuhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Itulah yang dimaksud ibadah kepada mereka. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Hassanahu. Diriwayatkan Imam Ahmad dan at tirmidhi dan beliau menghasankannya dan hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. ya. Subhanallah hadis ini sangat jelas menerangkan kepada kita salah satu bentuk kesyirikan yaitu syirik di dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan. Makanya Syekh Shalal Fauzan berkata, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini yang pertama bahwasannya mentaati ulama dan selain mereka dari kalangan makhluk dalam merubah hukum-hukum Allah dalam merubah hukum-hukum Allah apabila orang yang taat tersebut mengetahui bahwa para ulama tersebut atau ahli-ahli ibadah atau pemimpin tersebut telah menyelisihi syariat Allah, maka ini adalah syirik besar. Ini seperti perincian yang kita bahas di awal. Kalau dia sudah tahu ini hukumnya haram, kemudian gurunya, ulamanya, pemimpinnya menghalalkan, lalu dia rubah keyakinannya, dia juga ikut menghalalkan, maka dia telah melakukan syirik besar. Iya, bukan syirik kecil. Dia tahu misalkan hukum buatan manusia, hukum demokrasi, hukum peninggalan Belanda atau hukum adat bertentangan dengan syariat Allah. Tetapi dia sudah tahu bertentangan namun dia menghalalkan. Maka ini syirik besar. Iya. Dia yakini halal padahal dia sudah tahu haram berdasarkan syariat Allah. Ya, jadi bedakan dengan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan dia yakin ini salah sebetulnya. Cuma bagaimana lagi nanti kalau saya menegakkan hukum Islam saya didemo. ya, ya, Gak lama tumbang kekuasaan saya. Artinya karena dunia, hawa nafsu, atau karena dia ingin menzalimi orang. Iya. Kalau dia pakai hukum Allah, tegak keadilan. Dia tahu dia melakukan kesalahan, dia yakin. Cuma dia ingin menzolimi orang. Maka ini termasuk dosa besar, namun tidak sampai dikafirkan. Baik. Pelajaran yang kedua kata Syekh, bahwasannya penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah. Ini termasuk hak rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Menghalalkan dan mengharamkan. Iya. Maka Siapa yang menghalalkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya menghara, meng, menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, penjelasan tentang salah satu bentuk kesyirikan, yaitu syirik di dalam ketaatan. Syirik di dalam ketaatan. Iya, sudah jelas ya maknanya. Pelajaran yang keempat disyariatkan untuk mengajarkan orang yang tidak tahu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sahabat yang mulia Adi bin Hatim. Maka ini juga merupakan dalil kewajiban mengikuti para sahabat. Perhatikan di sini, sahabat ketika mereka salah memahami ayat, maka mereka dibenarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam, diluruskan, dibimbing. Iya. Oleh karena itu pemahaman sahabat terhadap Al-Quran dan Sunnah itulah yang terbaik. Apabila kita menyelisihi pendapat mereka, sudah pasti kita salah. Pelajaran yang kelima, bahwasannya makna ibadah itu luas. Mencakup seluruh yang dicintai dan diridhoi Allah, baik ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Itu maknanya ibadah. Ibadah itu adalah semua ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi ibadah seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Iya. Jadi di dalam hadis ini sahabat Adi bin Hatim mengira ibadah itu hanya sujud misalkan atau berdoa. Iya. Yang dia pahami mereka sudah melakukan syirik, syiriknya menyekutukan Allah dengan siapa? Yesus. Dengan Yesus. Karena mereka sujud kepada Yesus, mereka berdoa kepada Yesus. Itu saja yang beliau pahami. Padahal mereka masih punya kesyirikan yang lain. Yaitu taat kepada pendeta-pendeta mereka. Dan inilah akar penyimpangan Nasrani. Imam Nukafir rahimahullah menjelaskan dalam tafsir beliau yang merusak Nasrani itu adalah dua orang. Iya. Yang pertama Paulus. Dia tadinya seorang Yahudi, kemudian dia pura-pura masuk Kristen, kemudian dia jadi ahli ibadah, jadi pendeta, sehingga ucapannya berpengaruh bagi mereka. Dialah yang pertama mengajarkan kepada mereka keyakinan Trinitas. Demikian pula keyakinan Nabi Isa adalah anak Allah. Ini dia Paulus. Adapun Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, Ya Bani Israel, abudullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah saja, Robku dan Rob kalian. Itu ucapan Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, kata Imam Nukathir rahimahullah adalah Konstantin. Dia adalah Raja Yunani dialah yang termasuk banyak merusak agama Kristen. Dialah yang mengajarkan bahwa agama Kristen itu harus disebarkan. Ya, padahal Nabi SAW hanya diutus khusus untuk kaumnya, berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Iya. Dan juga dialah yang pertama mengajarkan halalnya daging babi. Iya. Ini Konstantin, raja uh, Yunani dan kemudian dia membuat sebuah kota dengan namanya yaitu Konstantinopel. Iya. Jadi hati-hati mengikuti orang-orang besar yang menyelisihi dalil, yang menyelisihi syariat ini adalah termasuk akar penyimpangan yang telah menyesatkan ribuan, jutaan, bahkan miliaran manusia sampai hari ini. Naudzubillah. Baik, kita masuk bab yang berikutnya. Qala rahimahullah babu qaulillahi ta'ala. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu asyaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida Tidakkah engkau melihat kata Allah Orang-orang yang menyangka diri mereka beriman Dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad Dan kepada para nabi sebelummu, sebelummu. Namun mereka ingin berhukum kepada Togut Tidakkah engkau mengira orang-orang yang menyangka dirinya beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab sebelum itu, namun mereka ingin berhukum kepada Togut. Padahal Sungguh mereka diperintahkan untuk kafir kepada Togut. Namun syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian untuk kita berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan berhukum kepada Rasul, maka engkau melihat kaum munafikin berpaling sejauh-jauhnya. Fakaifa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim summa ja'uka. Maka bagaimana kemudian apabila mereka ditimpa musibah disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Maksudnya mereka diberikan hukuman karena dosa mereka. Lalu mereka datang kepadamu, yahlifuna billah Seraya bersumpah dengan nama Allah, in aradana illa ihsana wa taufiqa. Sesungguhnya yang kami inginkan, kami melakukan penyimpangan tersebut, yang kami inginkan kata mereka adalah berbuat perbaikan dan untuk menyatukan, yaitu menyatukan apa? Antara orang-orang kafir dan kaum muslimin. Surat An-Nisa ayat 60 sampai ke 62. Ayat ini nanti akan datang di akhir bab sebab penjelasan sebab turunnya ayat ini. Intinya adalah tentang orang-orang yang berhukum kepada hukum selain Allah. Dan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah dinamakan togut di dalam ayat yang mulia ini. Ya, penjelasan lebih detail sebab turunnya ayat ada di akhir bab ini. Ya. Intinya ayat ini menjelaskan tentang sifat kaum munafikin, mereka lebih senang berhukum kepada taubat daripada kepada Allah dan Rasulnya. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama adalah kewajiban berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam disertai dengan keridoan dan ketundukan. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini yaitu sikap seorang muslim terhadap hukum Allah dan rasulnya wajib dia tunduk sepenuhnya ridho menerima dengan lapang dada ya tunduk berserah diri tidak boleh ada sedikit pun rasa tidak suka rasa tidak senang ataupun penentangan di dalam hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasannya orang yang berhukum dengan selain syariat Islam bukanlah orang yang beriman. Dan bukan pula orang yang melakukan perbaikan. Meskipun dia mengaku-ngaku melakukan perbaikan. Subhanallah, ini banyak di masa ini. Dia meninggalkan hukum Allah. Yang dia pilih adalah hukum yang dibuat orang-orang kafir, hukum Eropa, hukum PBB dan lain sebagainya. Iya. Maka dia bukan orang mukmin. Hakikatnya dia adalah orang munafik, persis seperti kaum munafikin dahulu. Ini sifat kaum munafikin. Iya. Walaupun dia ngaku saya ingin buat perbaikan karena ini yang lebih cocok untuk bangsa kita. Bangsa kita ini kan bangsa majemuk katanya. Bukan hanya orang Islam, Walaupun dia punya tujuan tersebut, hakikatnya dia adalah orang munafik. Persis. Perhatikan apa kata mereka di akhir ayat. In aradna illa ihsana. Kami tidak menginginkan kecuali berbuat perbaikan. Iya. Pelajaran yang ketiga kata Syekh, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia togut. Maka dia adalah togut. Dan yang berhukum kepadanya, berarti dia berhukum kepada togut, meski dinamakan apapun, dinamakan jaksa, dinamakan hakim, dinamakan hakim agung atau mufti agung dan sebagainya. Hakikatnya namanya togut, ya. Walaupun dinamakan jaksa agung dipanggil yang mulia, ya. Pakai rambut yang aneh-aneh itu kalau dia sudah duduk, ya. Tetap saja dia adalah togut. ya, itu hakikatnya di dalam syariat Islam. ya, Ini peringatan bagi setiap orang yang beriman. Pelajaran yang keempat, wajibnya mengingkari taubat. Wajib diingkari. Jangan dibiarkan, dinasihati. Pelajaran yang kelima, peringatan dari makar syaitan dan penghalangan mereka terhadap manusia dari mengikuti kebenaran. Iya. Ini yang terkandung di dalam ayat ini. Wa yuridu syaitan ayudillahum dalalam ba'ida. Setan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Iya. Syaitan punya banyak makar, punya banyak tipu daya. Maka hati-hati. Hati-hati. Di antara tipu daya mereka apa? Seakan-akan bagus, seakan-akan tujuannya baik. Iya. Dibungkus, dipoles, kejelekan itu nampak baik di mata namun hakikatnya jelek agar orang-orang menerima. Waspada, hati-hati. Inilah pentingnya ilmu dalam kehidupan kita supaya tidak gampang ditipu oleh syaitan. Pelajaran yang keenam. Barang siapa yang diajak untuk berhukum dengan selain hukum Allah atau barang siapa diajak untuk berhukum dengan hukum Allah wajib baginya untuk menerima Apabila dia menolak, dia berpaling, maka dia adalah munafik. Sebagaimana akan dijelaskan di akhir bab ini tentang sebab turunnya ayat ini. Orang munafik yang diajak berhukum kepada Rasulullah SAW dan dia menolak. Siapa yang diajak? Dan ini bukan ya, ini, ini perlu saya peringatkan. Pembahasan kita dari awal, jangan kita berpikir ini khusus bagi pemerintah, tidak. Ini berlaku bagi kita juga. Siapa yang melakukan maksiat, siapa yang pacaran misalkan. Pada hakikatnya dia sudah berhukum dengan hukum syaitan. Dengan hukum selain hukum Allah. Ya, bukan tunggu dia jadi hakim atau dia jadi pemerintah baru dia menerapkan hukum, tidak. Demikian pula orang yang berkeyakinan hukum peninggalan Belanda, hukum peninggalan Belanda sama kedudukannya dengan hukum Islam atau lebih baik daripada hukum Islam. Paling tidak di Indonesia katanya. Itu nggak harus tunggu dia menjadi pemerintah baru dia jadi kafir, tidak. Walaupun dia masyarakat, dia nggak pernah memutuskan dengan hukum tersebut, namun dia punya keyakinan itu, maka dia kafir hanya dengan keyakinan tersebut. Iya. Termasuk juga apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita punya permasalahan bisnis dengan saudara kita. Iya. Karena bisnisnya dari awal sudah tidak sesuai syariat, maka muncul berbagai macam masalah. Nah, bagaimana jalan penyelesaiannya? Harusnya kita menyelesaikan dengan cara sesuai syariat. Kita kembali mengoreksi apa yang bertentangan dengan syariat. Maka siapa yang diajak untuk melakukannya, nggak boleh dia tolak. Siapa yang menolaknya, berarti dia punya sifat kaum munafikin. Iya. Demikian pula, dalam bisnis-bisnis kita yang lain, dalam usaha-usaha kita. yang mungkin sebelumnya kita belum tahu hukumnya. Kalau sekarang kita sudah tahu, kita koreksi. Mana bagian usaha-usaha kita yang mengandung riba misalkan, yang mengandung keharaman. Kita koreksi. Kita kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak mau kembali, padahal bahkan dia sudah diajak oleh saudaranya misalkan, maka dia punya sifat kaum munafikin. Iya. Pelajaran yang ketujuh, bahwasannya mengaku-ngaku bermaksud untuk membuat perbaikan ya dengan menggunakan selain hukum Allah maka itu bukan uzur bukan alasan yang boleh diterima ya dia menggunakan hukum demokrasi atau hukum buatan Belanda hukum PBB hukum internasional hukum adat ya padahal hukum itu bertentangan dengan hukum Allah ya sebagian besarnya misalkan bertentangan dengan hukum Allah. Namun dia bermaksud baik. Tetap saja maksud beralasan dengan maksud baik bukan alasan yang diterima. Ini persis seperti alasannya kaum munafikin. Dalil yang berikutnya qala rahimahullah wa qauluhu ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu ma nahnu muslihun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Maka mereka berkata, kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Surat Al-Baqarah ayat ke-11. Ini masih berbicara tentang kaum munafikin. Iya. Dilarang kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Ulama menjelaskan, berbuat kerusakan itu ada dua bentuk. Ada yang sifatnya hissi, yaitu dia merusak bangunan misalkan, kendaraan melakukan pengoboman misalkan, ya perampokan, penjarahan. Ada yang sifatnya maknawi, yaitu apa? Seluruh perbuatan maksiat. Ya, mungkin tidak terlihat ada yang hancur, tetapi dia melakukan maksiat, maka itu disebut dia berbuat kerusakan. Contohnya, di dalam pembahasan kita adalah berhukum dengan selain hukum Allah termasuk orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah termasuk kategori orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Pelajaran yang kita bisa kita petik yang pertama, peringatan. Dari berhukum dengan aturan-aturan dan undang-undang yang bertentangan dengan syariat. Meskipun orang yang melakukannya bermaksud untuk melakukan perbaikan. Iya. Maka ayat ini memberikan peringatan bahwa apa yang kalian lakukan hakikatnya merusak di muka bumi. Hati-hati. Sadar atau tidak sadar. Bermaksud ataupun tidak. Bahkan walaupun maksudnya baik, kalau kalian berhukum dengan selain hukum Allah, hakikatnya kalian itu adalah perusak di muka bumi. Iya. Kalau mereka mengatakan tidak, kami berbuat perbaikan, maka kamu persis seperti orang munafik dahulu. Pelajaran yang kedua, bahwasannya alasan untuk melakukan perbaikan bukanlah sebuah alasan yang dapat diterima untuk meninggalkan syariat Allah. Iya. Bahkan sebaliknya, yang akan terjadi adalah perusakan. Pelajaran yang ketiga, peringatan dari kekaguman terhadap pemikiran kita, akal-akal kita, hasil musyawarah dan mufakat kita. Hati-hati. Iya. Jangan terpesona dengan itu. Kemudian kita meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya. Pelajaran yang keempat. Bahwasannya orang yang sakit hatinya. Maka tergambar padanya kebenaran itu dalam rupa kebatilan sebaliknya kebatilan dalam rupa kebenaran. Ini yang terjadi. Ini surat Al-Baqarah, awal-awal surat Al-Baqarah ini berbicara tentang orang yang sakit hatinya. Ya, sakit maknawi. Penyakit kesesatan. Orang kalau sudah sesat, yang bagus terlihat je, terlihat jelek, yang jelek terlihat bagus. Ya. Yang pahit terasa manis, yang manis terasa pahit. Ini bahaya kesesatan, ini bahaya penyakit hati. Pelajaran yang kelima, bahwasannya niat yang baik tidak menjadikan penyelisihan terhadap syariat itu menjadi baik juga. Ya. Penyelisihan terhadap syariat tetap dihukumi menyelisih syariat walau niatnya baik. Ini persis seperti orang yang berzikir berjamaah berzikir berjamaah dipimpin oleh seseorang kemudian diikuti oleh jamaah, ini muncul di masa akhir sahabat. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melarang mereka. Apa jawaban mereka? Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Maka beliau berkata, kam min muridinil khair lan yusibahu. Berapa banyak orang yang punya niat baik, punya keinginan bagus, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Kenapa? Karena dia tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Dalil yang berikutnya qala rahimahullah wa qauluhu ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya." Surat Al-A'raf ayat ke-56. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah diadakan perbaikan terhadapnya. Surat Al-A'raf ayat ke-56. Ini persis dengan ayat yang sebelumnya. Melarang kerusakan di muka bumi. Dan sebesar-besarnya kerusakan. Tidak ada lagi kerusakan yang lebih besar darinya. Adalah kesyirikan dan kekufuran kesyirikan dan kekufuran. Dan berhukum dengan selain hukum Allah termasuk kekufuran dan kesyirikan. Namun itu tadi ya, bisa masuk kategori kufur akbar maupun kufur asgar. Dan kapan masuk dalam kategori kufur akbar harus diingat apabila terjerumus dalam satu dari tiga perkara tadi. Baik. Jangan melakukan kerusakan setelah perbaikannya. Apa maksudnya setelah perbaikannya? Dikatakan oleh Syekh Nusaymin rahimahullah, di antara maknanya adalah penentangan terhadap dakwah para ulama. Dakwah ahlus sunnah. Iya, ini maknanya. Karena ahlus sunnah yang dipimpin para ulamanya dengan dakwah mereka hakikatnya itulah perbaikan yang sesungguhnya perbaikan umat tidak akan baik umat ini secara sempurna seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya kecuali dengan dakwah ahlu sunnah sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu taala lan yasluha akhir hadhihi ummah illa bima saluha bihi awwaluha tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadikan baik generasi awalnya iya jadi hati-hati penggembosan penentangan terhadap dakwah ahlus sunnah termasuk kategori membuat kerusakan dan menentang orang-orang yang melakukan perbaikan. Kalau ada saudara kita yang mendakwahkan sunnah, menyebarkan sunnah, mestinya kita bantu. Jangan kita lihat dia ustadznya siapa, dia golongan mana, iya, atau dia punya media apa, sama nggak dengan punya kita. Kalau nggak sama, kita nggak bantu. Bahkan cenderung menggembosi. Jangan seperti itu. Kalau dia ahlus sunnah, lihat apa yang dia dakwahkan. Kalau dia mendakwahkan tauhid dan sunnah, pantas untuk kita tolong. Kalau kita menentang, hati-hati. Kalau kita melemahkannya, hati-hati. Bisa jadi kita termasuk terdah, ter, ter, ke dalam golongan orang-orang yang berbuat kerusakan. Iya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibn Sayyidin rahimahullah membuat perbaikan di sini adalah dakwah para ulama, dakwah ahlus sunnah, dakwah salaf. Iya. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Yang pertama adalah bahwasannya kemaksiatan adalah bentuk membuat kerusakan di muka bumi. Dan ini lebih besar daripada orang melakukan pengoboman. Ya. Kalau orang melakukan pengoboman, hasilnya apa? Mati. Paling tinggi itu sudah. Ya. Dan mungkin dia mati masuk surga. Tapi kalau orang diajak berbuat maksiat, apalagi sampai pada kekufuran, maka yang mati adalah hatinya dan berakhir di neraka. Iya. Jadi yang mengajak kepada kemaksiatan, kebidahan dan kekufuran ini termasuk yang berbuat kerusakan lebih besar daripada yang melakukan perusakan secara fisik. Iya. Pelajaran yang kedua, bahwasannya ketaatan kepada Allah adalah perbaikan di muka bumi. Siapa yang taat kepada Allah berarti dia buat perbaikan di muka bumi. Karena maksiat menyebabkan kehancuran. Iya. Menyebabkan kehancuran. Sebagaimana Allah telah mengingatkan, "Zahar al-fasadu fil bahri wal barri au fil barri wal bahri." Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Maksudnya apa? Dosa-dosa mereka. Agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari dosa yang mereka kerjakan tersebut, semoga mereka bertobat. Ya. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpamu, maka tidak lain disebabkan dosa yang dilakukan tanganmu sendiri, itu pun Allah sudah mengampuni banyak dari dosamu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama' walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit ya, dan bumi. Tetapi mereka mendustakan. Maka kami azab mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Jadi, kemaksiatan adalah penyebab kerusakan di muka bumi dan sebaliknya ketaatan adalah perbaikan di muka bumi. Pelajaran yang ketiga, bahwasannya berhukum dengan selain hukum Allah termasuk dalam kategori merusak di muka bumi. Iya, ini hati-hati. Pelajaran yang keempat, kebaikan manusia dan perbaikan mereka tidaklah dapat dilakukan kecuali dengan berhukum kepada syariat Allah. Siapa yang menyangka dia akan menjadi baik dengan hukum-hukum buatan manusia, hukum adat, hukum demokrasi, hukum orang-orang kafir, hukum Eropa, hukum PBB. Apabila bertentangan dengan syariat Allah, maka tidak akan mungkin selamanya mendatangkan perbaikan. Ya. Mustahil. Jangan mimpi negeri kita menjadi negeri yang makmur, berkah, baik, mendapatkan keridoan Allah, itu yang paling penting. Jangan baik dan berkah itu diukur dengan kekayaan dan kemiskinan. Tetapi diukur dengan keridoan Allah kepada kita, ketakwaan kita kepadanya. Tidak akan mungkin selamanya tanpa berhukum dengan syariat Allah. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Dalil yang berikutnya wa qawluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala apa hukmal jahiliyati yabgun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan ya ini pertanyaan untuk mengingkari apakah hukum jahiliyah yang mereka cari dan siapakah yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang yakin surat Al-Maidah ayat ke-50. Inilah dalil perincian yang kita sebutkan di awal. Ada berapa tadi? Poin barang siapa yang berhukum dengan syariat Allah dia jatuh pada kekufuran apabila dia melakukan satu dari berapa? Tiga. Tiga perkara. Nah ini dalil yang pertama dan kedua. Kalau dalil yang pertama, eh, dalil yang ketiga itu sudah kita bahas tadi di bab yang sebelumnya. Iya. Ayat ini menunjukkan bahwa hukum Allah yang terbaik. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang yakin? Ya. Bangunin ya. Siapakah yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang yakin? siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Maka seorang mukmin harus meyakini hukum Allah yang terbaik. Hukum Allah yang paling pantas untuk ditegakkan. Siapa yang meninggalkannya pasti menyimpang tersesat dan akan ditimpakan musibah di dunia dan di akhirat. Itu keyakinan seorang mukmin. Hukum Allah yang terbaik. Maka ketika seorang meyakini ada yang sama atau sejajar dengan hukum Allah, dia kafir. Atau apalagi dia meyakini ada yang lebih baik daripada hukum Allah. Inilah dalil atau di antara dalil kekafiran yang pertama dan kedua. Kalau yang ketiga tadi surat At-Taubah ayat ke-31 tadi ya, sudah kita bahas. Baik. Pelajaran yang kita bisa petik dari ayat ini kata Syekh, kewajiban berhukum dengan syariat Allah Pelajaran yang kedua, bahwasannya barang siapa yang menyelisihi syariat Allah, maka dia telah berhukum kepada hukum jahiliyah. Iya, ini hakikatnya. Siapa yang menyelisihi syariat Allah, dia telah berhukum dengan hukum jahiliyah. Sekali lagi, ini tidak khusus berlaku pada hakim, jaksa, atau pemerintah. Tidak, ini umum semuanya. Termasuk masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, dalam aktivitasnya, dia lebih mengikuti aturan-aturan orang kafir misalkan, maka dia telah mengikuti hukum jahiliyah. Iya. Pelajaran yang ketiga, penjelasan tentang keistimewaan syariat Islam. Bahwasannya di dalam syariat ini ada kebaikan, keadilan, dan rahmat. Makanya dengan tegas Allah menyatakan, siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah yang lebih adil dan lebih rahmat, lebih menyayangi, lebih mengandung kasih sayang terhadap manusia. Iya. Tidak ada hukum yang lebih mengandung kasih sayang terhadap manusia melebihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu selaras dengan sifat Allah yang Maha Penyayang. Iya. Kalau kita menganggap hukum manusia yang lebih manusiawi, hukum Eropa yang lebih sesuai dengan HAM, lebih menghargai manusia, itu sama saja kita mengatakan mereka lebih penyayang daripada Allah. Iya. Atau kita mengatakan hukum ini yang lebih cocok bagi kita daripada hukum Islam. Sama saja kita mengatakan kita lebih pintar daripada Allah. Na'udzubillah. Iya. Pelajaran yang keempat, bahwasannya penerapan undang-undang buatan manusia atau yang disebut dengan hukum positif dan negatif sama saja. Demikian pula aturan-aturan Eropa adalah sebuah kekufuran. Ya, ini ditegaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala namun sesuai dengan perincian yang kita sebutkan tadi. Dalil yang berikutnya qala rahimahullah an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As semoga Allah meridhoi keduanya An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriman seorang dari kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa atau tunduk terhadap apa yang aku bawa. Qala Nawawi berkata Imam Nawawi hadisun sahihun rawainahu fi kitabi Al-Hujjah bi isnadin sahih. Kata beliau hadis ini sahih, kami telah meriwayatkannya pada kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Namun hadis ini dilemahkan oleh Ibnu Rajab di dalam Jamil Ulumi wal Hikam, demikian pula dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Dan ini termasuk hadis yang disebutkan uh, An-Nawawi di dalam Al-Arba'in beliau. Namun hadis ini dilemahkan oleh sejumlah ulama. Iya. Akan tetapi maknanya sahih tidak diragukan lagi. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sekali-kali tidak demi Rabbmu. Mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau pemutus perkara di dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka Kemudian mereka tidak mendapati di dalam hati mereka kesempitan sedikit pun. Maksudnya rasa tidak senang terhadap hukum yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tunduk sepenuhnya. Persis makna hadis tersebut dengan makna ayat surat An-Nisa ayat ke-65. Jadi walaupun doif, namun maknanya benar. Pelajaran yang bisa kita petik, wajibnya mencintai setiap yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa pensyariatan dan pengamalannya. Wajib dicintai. Iya, dicintai terlebih dahulu. Tidak boleh ada rasa benci, tidak boleh ada rasa sempit hati. Pelajaran yang kedua wajibnya wajibnya berpaling dari setiap perkara yang menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhinya. Wajibnya berpaling serta menjauhi semua yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini terkandung peringatan wajibnya menuntut ilmu. Sebab bagaimana kita mengetahui petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak menuntut ilmu. Pelajaran yang ketiga, dinafikannya keimanan dari orang yang hatinya cenderung terhadap penyelisihan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun dia mengamalkannya secara zahir. Dia amalkan secara zahir, tapi hatinya lebih cenderung kepada hukum-hukum buatan manusia cenderung kepada kekufuran, cenderung kepada kebid'ahan. Wa qala Sya'bi dan berkata Asy-Sya'bi, inilah yang saya maksudkan tadi penyebutan tentang sebab turunnya ayat yang disebutkan pertama kali dalam bab ini. Asy-Sya'bi rahimahullahu taala berkata, "Kana baina rajulin minal munafikin wa rajulin minal yahud khusumah." Dahulu pernah terjadi perselisihan antara seorang munafik dan seorang Yahudi. Munafik dan Yahudi ada perselisihan. Ya mungkin masalah harta, masalah bisnis, tanah dan semisalnya. Faqala Yahudi, maka Yahudi berkata, "Natahakam ila Muhammad, ayo kita berhukum kepada Muhammad." ya Kita minta keadilan kepada beliau. Arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Kenapa orang Yahudi ini pingin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dia tahu beliau tidak mungkin disogok. Tidak akan mengambil sogokan. Wa qala al-munafiq natahakam ila yahud Munafik ini malah berkata, munafik ini yang mengaku muslim. Dia malah berkata, kita berhukum saja kepada orang Yahudi. Li ilmihi annahum ya'khuduna rishwa. Karena dia tahu orang-orang Yahudi itu suka makan sogokan. Ya, suka ambil sogokan. Ini sifatnya orang-orang Yahudi. Ya. Suka sogok menyogok. Fattabaqa ala ayyatiya kahinan fi Juhainah. Pada akhirnya mereka bersepakat untuk mendatangi seorang dukun di Juhainah. Fayatahakama ilaihi. Lalu kemudian mereka berhukum kepadanya. Minta apa namanya dihukum diberikan keputusan hukum atas perkara mereka. Fanazalat maka turunlah ayat ini Alam tara ilal ladina yaz'umun dan seterusnya Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menyangka diri mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu, ternyata mereka ingin berhukum kepada togut dan seterusnya. Ya. Ini sebab turunnya ayat tersebut. Jadi ini sifat kaum sifat kaum munafikin. Artinya apa? Lebih baik Yahudi daripada munafik ini. Yahudi masih pingin berhukum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengaku muslim, naudzubillah, mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah, tapi dia tidak mau menerapkan syariat Allah dalam kehidupannya. Pelajaran yang bisa kita petik dari uh, asar ini, yang pertama adalah wajibnya berhukum dengan syariat Allah. Yang kedua, berhukum dengan selain syariat Allah menafikan keimanan. Jadi termasuk pembatal keimanan. Iya sesuai dengan rincian yang kita sebutkan di awal tadi. Itu jangan lupakan rincian. Kalau orang-orang khawarij gak punya perincian-perincian tersebut karena mereka dapat satu dalil, mereka dapat satu dalil, itu yang mereka pegang dan mereka lupakan dalil-dalil yang lain. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain mereka tidak memahami dalil itu seperti pemahaman sahabat. Pelajaran yang ketiga, di dalam asar ini terdapat penyingkapan terhadap hakikat kaum munafikin bahwasanya mereka itu lebih buruk daripada orang-orang Yahudi. Lebih buruk, ya. Lebih jelek. Kalau di negeri kita Belanda yang berkulit hitam, ya. Ini lebih bahaya daripada yang berkulit putih. Karena dia musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, membuat kerusakan dari arah yang kita lihat, masya Allah sedang berbuat perbaikan. Iya. Ini hakikat kaum munafikin. Pelajaran yang keempat, diharamkannya mengambil sogokan. Iya. Dan bahwasanya itu termasuk akhlak Yahudi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat orang yang memberikannya dan mengambil yang mengambilnya. Kita masuk dalil yang terakhir di dalam bab ini masih sama dengan yang sebelumnya yaitu penyebutan tentang sebab turunnya ayat tersebut. Ini pendapat yang lain dan bisa jadi satu ayat turun karena lebih dari satu sebab, dua sebab atau tiga sebab. Ya. Wakilah dan dikatakan Nazalat fi rajulain ikhtasama. Ayat ini turun tentang dua orang yang berselisih. Fakala ahaduhuma, salah satu berkata, "Natarafa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kita angkat perselisihan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bawa kepada beliau supaya dilihat sesuai syariat Islam. Wa qala al-akhar ila qatlil ashraf. Satu lagi berkata tidak kepada Ka'ab bin al-Ashraf saja, seorang dukun. Thumma tarafa'a ila Umar. Dukun ini dukun Yahudi. Kemudian mereka pada akhirnya mengangkat perselisihan mereka kepada Umar. Ya, perselisihan kemana mereka harus uh, ini bukan belum belum perselisihan yang sebenarnya, tapi perselisihan kemana mereka harus berhukum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada si dukun. Lalu pada akhirnya sampai kepada Umar. Fadakarallahu ahaduhuma al kisah. Maka salah seorang dari keduanya menyebutkan kisah mereka. Waqala lilladzi lam yarda bi Rasulillahi Shallallahu alaihi wasallam akadalik, Maka Umar berkata kepada orang yang tidak ridho dengan hukum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah benar seperti itu? Qala na'am. Dia berkata iya. Benar, maksudnya benar, dia tidak mau berhukum dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maunya kepada dukun. Fadarabahu bisayf faqatalahu. Maka Umar memukulnya dengan pedang lalu membunuhnya. Ya, pada akhirnya dia membunuh atau mati. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari asar ini yang pertama adalah bahwasannya berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memutuskan perselisihan adalah termasuk kemurtadan dari Islam. Ya. Termasuk kemurtadan dari Islam. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan perselisihan. Ya. Pelajaran yang kedua, bahwasannya orang yang murtad dari agama Islam hukumannya adalah hukuman mati. Hukumannya adalah hukuman mati. Sebagaimana dijelaskan dalam dalil-dalil yang lain juga. Pelajaran yang keempat, bahwasannya mengajak untuk berhukum dengan selain syariat Allah adalah sifat kaum munafikin. Adalah sifat kaum munafikin. Meskipun yang dia ajak adalah orang yang baik. Ya. Yang mengajaknya adalah orang yang memiliki sifat kaum munafikin. Pelajaran yang keempat, disyariatkannya marah karena Allah dan Rasulnya dan karena agamanya. Seperti yang dilakukan Umar bin Khattab. Dan ini juga sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah marah dan betul-betul menegakkan hukum ya karena amarahnya apabila hukum Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Adapun kalau pribadi beliau maka beliau lebih banyak bersabar. Kalau pribadi beliau yang disinggung beliau bersabar. Tapi kalau hukum Allah, beliau marah. Iya. Pelajaran yang kelima, disyariatkan merubah kemungkaran dengan tangan bagi siapa yang mampu. Ini yang dilakukan Umar. Ini yang dilakukan Umar. Dan kalau kisah ini sahih, ya, dan kisah ini diisyaratkan oleh beliau adalah dhaif, kila. Isyaratnya dalam ucapan kila itu yang pertama wakila dan dikatakan itu isyarat dhaif. Andaikan kisah ini sahih, maka Umar dalam posisi sebagai pemerintah karena beliau adalah menteri menterinya Rasulullah SAW. sebagaimana Nabi SAW alaihi wasallam pernah mengatakan tentang Abu Bakar dan Umar atau dikatakan oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah bahwa atau dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib berkata Abu Bakar dan Umar adalah menterinya Rasulullah SAW. ya yang artinya yang menegakkan hukum seperti ini adalah pemerintah hukuman mati, hukuman potong tangan, hukuman hukuman-hukuman yang lainnya. Itu bukan tugas kita masyarakat bukan, tetapi pemerintah merubah dengan kekuatan dengan tangan. Kalau kita nggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Dengan lisan juga tidak mampu, paling tidak benci dalam hati. Kalau kita benci dalam hati, kita nggak ikut gabung, kita nggak ikut nonton, kita nggak ikut bersenang-senang, apalagi sampai mengucapkan selamat atas perayaan-perayaan kesyirikan misalkan, ya, perayaan Natal dan yang semisalnya. Kalau kita mengingkari, nggak mungkin kita mengucapkan selamat. Dan mengingkari dengan hati itu adalah sudah termasuk selemah lemahnya iman. Ya, kalau nggak mengingkari berarti nggak ada iman lagi. Iya. Pelajaran yang keenam, yang terakhir, bahwasannya mengenal kebenaran belum mencukupi dari amalan dan tunduk kepadanya. Maksudnya apa? Orang sudah tahu kebenaran. Tapi dia tidak amalkan dan dia tunduk dengan kebenaran tersebut, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Iya. Seperti Abu Talib. Abu Talib itu tahu betul kebenaran Islam. Hanya saja dia tidak mau tunduk dan tidak mau mengamalkan. Di belakang antum. Pertanyaan. Dia tidak mau tunduk dan tidak mau mengamalkan. Nah ini. Jadi tahu saja namun tidak diamalkan dan tidak mau tunduk maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Harus disertai dengan pengamalan dan ketundukan. Pengamalan anggota tubuh dan ketundukan hati. Inilah keimanan. Walhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita telah selesai dari pembahasan dua bab ini. Bismillah Ustaz Ada ulama yang mengatakan mengenai waktu saum Pada saat kita wukuf di Arafah sedangkan kita tinggal di Indonesia. Jadi mana yang lebih afdal atau utama untuk menentukan saum wukuf di Arafah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tibanya puasa Arafah adalah ketika wukuf, ketika waktu wukuf. Atau kita mengikuti ulil amri pemerintah. Jadi mana yang kita harus ikuti? Sedangkan sabda perintah Rasulullah lebih utama. Tidak ada yang sharih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tegas. Ya. Yang tegas, wukuflah kalian ketika jamaah haji sedang wukuf, nggak ada yang tegas seperti itu nggak ada. Ya. Yang ada wasiyamu yomi arafah ahtasibu ala Allah ayukaffira sanata allati qablahu wa allati ba'dahu. Puasa hari Arafah aku harap kepada Allah menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Iya. Itu enggak tegas e, harus seperti atau di hari jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Makanya apabila jamaah haji tidak wukuf di Arafah karena satu halangan, kita tetap disyariatkan berpuasa. Mungkin atau tidak mungkin saja mungkin misalkan ada banjir dan pernah terjadi karena ulahnya orang-orang Syiah menghadang jamaah haji membuat keonaran di Makkah, di satu tahun tidak ada haji di tahun tersebut. Nggak ada wukuf. Apakah kita juga tidak puasa? Tetap kita puasa. Iya. Maka di sini ada khilaf ulama yang sahih insya Allah seperti yang dikuatkan Syekh Ibn Saimin tetap mengikuti penanggalan yang ada di negeri kita. Dan ini termasuk perbedaan pendapat ulama yang nggak sampai dikafirkan ini nggak masuk dalam pembahasan kita. Iya kalaupun apa namanya e, berbeda itu dari apa namanya perbedaan memahami dalil masing-masing punya dalil ya bukan menyelisihi dalil mohon istilah yang belum dipahami sebagian umat seperti asar asar itu makna umum dan makna khusus makna umum adalah seluruh dalil Al-Quran, Sunnah, dan termasuk ucapan para sahabat. Tetapi ada makna khusus yang kebanyakan dipakai kalau disebut asar adalah ucapan para sahabat dan tabi'in. Adapun maksum yang terjaga dari dosa yaitu para nabi dan rasul. Adapun ta'assub maknanya itu fanatik. DLL. Ah, DLL ini apa maksudnya? Ya. Dan lain-lain ya apa? <laughs> Sahih. Tadi ada penjelasan dari surat An-Nur ayat 63 tentang adab yang pedih. Mereka menyalip perintah Allah. Namun Ustaz menyebutkan An-Nur ayat 64. 63 yang benar ya? Iya. Nanti bisa dilihat lagi di mushaf. Tentang definisi ulama dan umara. Ulama, orang-orang yang memahami ilmu agama, yang memiliki sifat rasa takut kepada Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, kata Ibnu Abbas, al ulama ubillah, yaitu orang-orang yang berilmu tentang Allah, itulah ulama. Tentang nama-nama dan sifat-sifatnya dan tentang hukum-hukumnya. Makanya derajat para ulama, tingkat keulamaan itu berbeda-beda sesuai dengan ilmunya dan rasa takutnya kepada Allah. Itu hakikat ilmu rasa takut kepada Allah. Adapun umara maksudnya pemerintah, bukan pemimpin organisasi, bukan. Tetapi pemerintah kaum muslimin, presiden kita, gubernur kita, kemudian sampai RT kita itu namanya pemerintah. Iya. Ada seorang teman dari kaum kafir membuat status di media sosial yang intinya mengejek, mengejek orang-orang muslim yang mempunyai syariat melarang ucapan selamat Natal. Teman-teman yang sama muslim turut melaik status tersebut. Bagaimana hukumnya? Bagi teman-teman muslim tersebut, apakah mereka disebut orang munafikin atau bagaimana? Lalu bagaimana sikap kita jika kita melihat hal ini? Apakah mendoakan, dibolehkan mengingat kalau masuk, langsung menasihati akan dibuli oleh teman-teman yang lain? Kita katakan mereka memiliki sifat kaum munafikin, tetapi tidak bisa difonis langsung dia munafik. Ya. Namun dia memiliki sifat kaum munafikin. Ya, nggak bisa kita fonis dia munafik. Ya sikap kita memberikan nasihat dengan baik. Paling bagus nasihat secara tersembunyi. Karena kadang orang dia sudah salah tapi ketika dinasihati terang-terangan dia cenderung membela diri. Ya, nggak mau ngaku salah. Paling bagus nasihati, kirim ke inboxnya nasihati secara baik dengan ilmiah. Dengan penjelasan yang bagus ilmiah supaya dia paham. Ya. Kalau kita menjelaskannya kurang bagus, maka dia juga nggak paham-paham, malah kita yang kena syubhat. Ya. Makanya disinilah pentingnya menuntut ilmu agama. Ya, Sifat kaum munafikin. Bagaimana dengan salawat Nabi yang dinyanyikan? Seperti yang dirawih jika ada akikah. Apakah dicontohkan para Nabi? Tolong jelaskan jika ada dalilnya. <clears throat> Ini termasuk mengada-ada dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Iya. Bahkan dia menggabungkan antara kemaksiatan dan ibadah. Menyanyi adalah maksiat, salawat adalah ibadah. Iya. Jadi di situ terkandung maksiat dan bid'ah sekaligus. Mengada-ada dalam agama, tidak ada dalilnya sama sekali. Bagaimana dengan pernyataan berapa ulama atau kalangan penting dari pemerintah tentang hukum mengucapkan selamat Natal yang dianggap tidak ada larangan langsung tertulis dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW dan hanya dimaksudkan sebagai ucapan basa-basi demi kepentingan menghormati sama manusia bagaimana mendebat atau menyangkalnya ya Siapa bilang tidak ada larangan? Larangannya jelas di dalam Al-Quran was sunnah. Ya. Di dalam kandungan makna. Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kafara alladziina qalu inna Allah huwal masih ibnu maryam. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah al-masih bin maryam. Kata mereka Yesus putra Maryam. Laqad kafara alladziina qalu inna Allah thalithu thalathah. Telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. وقالوا Rahmanu الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا Takadu تكاد السماوات minhu منه وتنشق ardu وتخر jibalu hadda. أن دعوا للرحمن walada. mereka mengatakan Allah memiliki anak Allah yang maha penyayang memiliki anak hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Artinya Allah betul-betul murka terhadap ucapan tersebut. Lalu kita mengatakan selamat ulang tahun anak Allah terhadap mereka. Apa itu pantas? Iya. Kalau mereka mengatakan harus ada ucapan tertulis, jangan mengucapkan selamat Natal, berarti narkoba itu halal. Karena nggak ada ucapan jangan minum narkoba dalam Al-Quran. Iya, iya kan? Tidak ada ucapan jangan minum narkoba dalam Al-Quran. Jadi memang tidak ada secara teks. Tetapi secara kandungan makna orang yang berakal kalau masih punya akal. ya Kalau masih mau digunakan akalnya. Itu jelas sekali. Ya. Oleh karena itu, ulama seluruhnya sepakat haram mengucapkan selamat Natal. Bagaimana bisa dikatakan tidak ada yang melarang? Bahkan ulama seluruhnya sepakat dari seluruh mazhab dari mazhab-mazhab yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Empat mazhab maupun mazhab yang lain yang belum kita tahu. Seluruhnya sepakat. Seperti kata Imam Muqayyim rahimahullah, wa ammat tahni'atu bisya'airil kufril bihi faharamun bil ittifaq. Adapun memberi ucapan selamat terhadap simbol-simbol kekafiran yang khusus dengan kekafiran tersebut haram dengan kesepakatan ulama. Demikian pula dikatakan oleh Syekh Nusaimin rahimahullahu taala wa tahni'atul kuffari bi'idil Christmas atau ghairihi min a'yadihim ad-diniyah haramun bil ittifaq. Memberi selamat terhadap orang-orang kafir dalam perayaan Natal atau perayaan agama mereka yang lain haram dengan kesepakatan ulama. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Iya, makanya aneh kalau dia dianggap doktor ahli tafsir, mengerti agama, tapi kesepakatan ulama dalam hukum yang sudah jelas ini dia nggak paham hakikatnya karena dia memiliki penyakit di dalam hati. Iya. Mencari ucapan basa-basi untuk menghormati apakah mereka itu punya kehormatan? Sedangkan Allah telah menghinakan mereka ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Ini sama dengan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu mencari keridoan manusia dengan membuat Allah murka. Persis. Ya. Apalagi yang dicari di sini keriduan orang kafir. Menganut sistem pemerintahan demokrasi dengan penerapan hukum-hukum pidana dan perdata dari warisan ilmu barat. Bagaimana kita menyikapi hal ini dan bagaimana pula hukumnya berprofesi sebagai ahli hukum, pengacara notaris di negeri ini. Sudah kita jelaskan tadi ya. Hukumnya berbeda-beda sesuai perincian tadi. Iya, Adapun menjadi pengacara notaris selama dia menetapkan hukum tidak bertentangan dengan syariat Islam tidak ada masalah. Ini makanya jangan ditanya global begini. Ya. Ini global, saya nggak tahu isinya apa pekerjaan mereka. Kalau dia nggak dia kerja nggak bertentangan dengan syariat Islam, tidak ada masalah, insya Allah taala. Jika riba diharamkan maka bagaimana dengan hukum pajak? Hukumnya juga haram termasuk dosa besar sebagaimana terdapat hadis yang sahih tentang hal tersebut yaitu tentang tobatnya orang yang berzina pernah menikah dan berzina dia dihukum mati kemudian ketika dia dihukum mati ada sebagian sahabat mencelanya. Maka Rasulullah melarang mereka dan beliau berkata, sesungguhnya tobatnya itu kalau diberikan kepada pemungut pajak, ini saya akan di, dia juga akan diampuni. Artinya termasuk dosa besar, disamakan dengan orang yang pernah menikah kemudian berzina yang harus dihukum mati. Bagaimana kewajiban kita membayar pajak kepada pemerintah? Ini termasuk sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Wa in akhadha malak wa in daraba dhahrak isma wa ati. Meskipun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu, dengar dan taat. Iya. Jadi tetap dengar dan taat. Tetap bayar pajak. Adapun berprofesi sebagai uh, apa namanya? pegawai dan konsultan pajak ini sepatutnya dihindari. Walaupun ada juga fatwa Syekh Salil Fauzan hafizahullah, kalau betul-betul negara itu miskin, betul-betul butuh pajak untuk membayar tentara, tentara nggak nggak akan bisa kerja, nggak ada tentara negeri itu kalau kecuali dengan pajak, maka kondisinya darurat dibolehkan. Namun hukum asalnya tidak dibolehkan. Apakah sistem bisnis MLM, ya, multi level marketing, seluruhnya dikategorikan haram? Jika ada seorang yang hanya masuk kepada bisnis MLM untuk sekedar memakan produknya dan menjual produknya dengan mendapatkan keuntungan langsung dari perusahaan MLM tersebut tanpa dia menaikkan harga secara sendiri dan dia tidak mengembangkan jaringan, bisnis MLM. Sepanjang yang saya ketahui, bisnis MLM yang beredar saat ini semuanya dalam bentuk yang haram seperti yang dijelaskan para ulama, ada fatwa lajnah daimah dan tidak sepatutnya kita masuk dalam lingkaran bisnis tersebut meskipun hanya ingin menikmati produknya saja. Gak apa-apa kita beli dengan harga lebih mahal kalau memang senang dengan produknya tanpa harus masuk ke dalam lingkaran bisnisnya. Ya, itu lebih berkah Insya Allah taala. Sudah masuk zuhur? Hah? Sudah masuk. Baik. Masih banyak pertanyaan? tapi sudah masuk waktu zuhur. Insya Allah kita jawab pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Bagi yang belum terjawab, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.